Hukum wanita belum menikah tapi berhias. Masalah berhias belum menikah, sudah menikah sama saja sami mawon podo, same same, no different. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah perempuan itu bersolek solek jahiliyah dari bawah sampai ke atas. Dari bawah dipakailah tumit tinggi 15 cm. Oh. Menengok dia makai kita yang khawatir jatuh. Ay. Awak yang takut dia tu menengok tumit dia. Lalu kemudian pada bagian mata kaki dipakailah gelang kerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Maka dalam Quran dikatakan la yaqribna bi arjulihinna. Janganlah dia memukul-mukulkan kaki ke lantai. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Kalau lewat dia di sini, maka semua jamaah tak ada lagi mendengar ceramah saya. Yang kedua, nisaun perempuan kasiatun pakai baju ariatun tapi telanjang. Maaf maaf cakap. Kenapa disebut telanjang? Karena bentuknya tidak hilang. Maka pakailah yang longgar. Macam mana? Macam ibu-ibu yang ada di majelis Sofiatul Amal. Longgar, longgar, longgar. Lalu kemudian panjang. Ya ayuhan Nabi, Hai Muhammad, Qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika istrimu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min bihin. Hendaklah mereka memanjangkan kain penutup kepala sampai ke kaki, tertutuplah tangan. Maka ditutup tangan. Tangan ibu-ibu tadi, mana ibu itu tangannya tak ada? Ah, ada di dalam. Tutup. Innal mar'ata semuanya perempuan itu balaghatil mahaj kalau sudah sampai usia menstruasi la yara'a tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza mana yang boleh zahiruha wa batinuha ini boleh ini boleh ha, macam ibu-ibu di sini kaki macam mana pakailah kaos kaki saya mau ke pasar tak kan pakai kaos kaki sepatu bot sepatu bot ha masuk dah hmm. pergi pasar simpang limun nah oleh sebab itu ini lalu kemudian wajah ah ini wajah muka saya ini pucat Pak Ustaz. Saya baru sakit. Kalau datang saya ke pengajian macam ini, pengajiannya pula jam 9 malam, mati lampu. Disangka orang suster ngesot. <laughs> Jadi boleh saya pakai bedak sewarna kulit? Boleh. Tapi kalau dipakailah pula putih muka, tangan hitam. Bedak Kelly 3 inci. Ah, dipakai di rumah saking buru-burunya ya sebentar sebentar oh begitu sampai di masjid orang senyum awak pun senyum rupanya yang disenyumkan orang awak sebelah kiri hijau sebelah kanan biru <laughs> jangan mencukur ini alis apa bulu mata alis jangan cukur Dulu waktu pertama menikah memang alis mubak semut beriring, rambut mubak mayang terurai, bibir mubak delima merekah, pipi mubak pauh dilayang. Tapi setelah menikah tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. buserak ser. Ditengoklah di cermin, patutlah abang tak lagi senyum mesra macam dulu. Rupanya bulu mata sudah berserak merah. Akhirnya diambillah pisau silet cukur suami, ah, dipotong tanah, menggeletar tangan motongnya. Ah, tuh hilang, aib. Hilang. Tengok sebelah, takkan pergi undangan hilang sebelah. Apa boleh buat hilangkan dua-duanya. Ha, ah, hilang. Kawan sudah menelpon bolak-balik. Kami sudah nunggu ini sebentar lagi sampai. Iya, iya, iya, iya. Cemana cara? Nampaklah spidol whiteboard. <laughs> Ambil spidol whiteboard tadi dioleskan lah. Ha. Habis itu, Alhamdulillah. Ah, akhirnya pergi. Bang, aku pergi dulu undangan. Iyalah, kata saya bang. Pergilah. Sampai di tempat undangan, makan rendang. Podasnya minta ampun. Kipas mati. Wow, peluh keringat lah panas ya iya panas ya oh mau serah lah oh orang senyum aku senyum asal jumpa <laughs> Oh gitu balik ke rumah jam setengah sebelas malam Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Buka pintu bang Dibuka si abang pintu teh. Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'budu sunatu wa la nawm Lahu ma fis samawati wa ma Kenapa hantu ni tak pergi-pergi kata dia. Aku ni bini abang kata. Oleh sebab itu tak usahlah bersolek-solek. Saya sudah perhatikan banyak setan yang memuja memuji. Wala nahum Ku buat mereka berangan-angan berangan-angan. Kau operasi di sini kau cantik kau operasi di sini kau cantik, kau operasi di sini kau cantik, kau cantik, kau cantik. Makanya ada orang gila operasi plastik. Kalau diperiksa wajahnya itu plastik semua, kresek-kresek lentik bukan main oh lentik masih begitu ada orang bakar sampah layu ah